Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas dua ayat yang berbicara tentang tawakal. Ayat yang pertama memerintahkan kita untuk bertawakal dan menjelaskan kepada kita bahwa tawakal adalah syarat keimanan. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan tawakal dan perintah untuk bertawakal dan bahwa tawakal adalah ibadah yang sangat agung yaitu termasuk ibadah hati yang hanya boleh diberikan kepada Allah kemudian ayat yang berikutnya juga menjelaskan bahwa tawakal itu merupakan sifat orang-orang yang beriman surat al-anfal ayat kedua innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Sesungguhnya kata Allah hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka menjadi takutlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rob mereka. Ayat ini menjelaskan tiga sifat orang-orang yang beriman. Yang pertama, takut kepada Allah, terutama ketika disebutkan namanya yang kedua, bertambah keimanan mereka apabila mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan inilah jemaah sekalian, pentingnya kita mempelajari ilmu agama agar bertambah iman kita. Tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah, terlebih lagi apabila kita memahami makna dan kandungan ayat tersebut, maka keimanan kita akan semakin bertambah. Dan yang ketiga, mereka senantiasa bertawakal kepada Rob mereka. Dan jemaah sekalian, di bab yang ketiga, kita juga sudah bahas keutamaan tawakal yang sangat agung. Yaitu tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, "Humul ladzina la wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah mereka yang memiliki empat sifat. Yang pertama, tidak minta dirukyah. Padahal rukyah kalau sesuai syariat, maka ini tidak terlarang tidak sampai haram karena sesuai syariat. Namun hukumnya makruh dan mereka tidak minta pengobatan yang makruh. Kenapa jemaah sekalian? Karena kuatnya tawakal kepada Allah. Apalagi pengobatan yang haram. Mereka hanya mencukupkan diri dengan pengobatan yang mubah. Yang kedua, mereka juga tidak melakukan pengobatan al-kai Pengobatan alkai juga tidak sampai haram. Pengobatan dengan menggunakan besi panas. Tapi hukumnya makruh. Karena kuatnya tawakal mereka, maka yang makruh pun mereka tinggalkan. Kemudian mereka tidak melakukan tatayur. Yang ketiga, mereka tidak takut sial. Mereka tidak takut sial, mereka juga tidak bergantung kepada sesuatu yang dianggap beruntung dan tidak takut kepada sesuatu yang dianggap sial oleh sebagian orang. Kenapa jemaah sekalian? Karena kuatnya tawakal. Karena kuatnya tawakal kepada Allah. Oleh karena itu yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puncak sifat mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rob mereka. Makanya para ulama mengatakan at tawakul huwa nihayatu tahqiqi tauhid. Tawakal itu merupakan puncak penegakan tauhid. Dan tawakal itu jemaah sekalian tidak mungkin muncul di dalam hati kita, bersemi di dalam hati kita kecuali karena adanya pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Semakin kita mengenal Allah, keimanan kita kepadanya semakin kuat, begitu pula amalan hati kita di antaranya tawakal itu semakin besar. Dan kita juga telah menjelaskan bahwasannya tawakal itu terlaksana dengan lima atau enam perkara. Yang pertama, hati yang selalu bersandar kepada Allah. Hati yang selalu bersandar kepada Allah ini yang pertama. Yang kedua, keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Yakin kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kemudian yang ketiga, sikoh. Percaya terhadap pertolongan Allah. Dan berprasangka baik kepada Allah. Jangan malah berprasangka buruk, Allah tidak akan menolong kita. Prasangka baik. Kemudian yang keempat, beriman kepada takdir Allah. Bahwa segala sesuatunya Allah yang menakdirkan. Kalau kita benar-benar beriman segala sesuatunya Allah yang menakdirkan, maka hati kita akan semakin kuat bergantung kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menakdirkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, berusaha Tawakal tidak menafikan usaha. Tidak boleh kita hanya bergantung hati kepada Allah, tapi kita tidak berusaha. Karena Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha. Dan jemaah sekalian, termasuk sebesar-besarnya usaha untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah selalu bertakwa kepadanya dan bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya dalam setiap permasalahannya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. wa in wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kamu selalu bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tipu daya musuh-musuhmu tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Maka jemaah sekalian, termasuk sebesar-besar usaha kita adalah dengan selalu bertakwa dan bersabar kita di dalam mencari rezeki misalkan. Janganlah kita menempuh cara yang haram. Itu berarti tidak tawakal. Orang yang bertawakal selalu bertakwa kepada Allah dan bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan di balik kesabaran ada pahala yang sangat agung. Kemudian yang keenam berdoa. Tawakal disertai dengan usaha dan juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Ini jemaah sekalian, tiga pilar utama untuk menggapai kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ista'in billah, ihris alamayan fauk. Kata Nabi SAW yang pertama, bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Semangat untuk menggapai apa yang bermanfaat. Bermanfaat untuk dunia maupun akhirat wasta'in billah dan minta tolonglah kepada Allah wala ta'jaz dan jangan kamu lemah harus memiliki tekad yang kuat jangan lemah maka jemaah sekalian apabila kita memiliki tekad kita pun berusaha setelah itu semuanya kita pasrahkan kita gantungkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Berikut kita akan bahas dalil yang tersisa di dalam bab ini. Dalil yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, Cukup bagimu Allah sebagai penolong. Dan kepada siapapun yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Surat Al-Anfal ayat ke-64. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa cukuplah Allah sebagai penolongnya. Inilah keyakinan seorang yang beriman kepada Allah. Meyakini Allah cukup sebagai penolong kita, itu bagian dari tawakal kepada Allah sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Yakin Allah Jalla wa'ala dia satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita dan bersandar hanya kepadanya. Barang siapa bersandar kepadanya, dia akan senantiasa memberikan pertolongan. Itu sudah janji Allah. Makanya harus percaya, sikoh. Tidak boleh berprasangka buruk. Percaya kepada Allah, berprasangka baik kepadanya, barang siapa bergantung kepadanya, dia akan memberikan pertolongan. Sebagaimana juga ditegaskan dalam ayat berikutnya, Dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Surat At-Talaq ayat ke-3. Ini janji jamaah sekalian. Ini janji dari Allah, barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka dia akan selalu memberikan pertolongan kepadanya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bergantung kepada Allah, maka Allah akan memberikan hukuman kepadanya, yaitu tidak akan menolongnya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, maka Allah biarkan dia kepadanya. Jadi kita disuruh berusaha. Sakit, minum obat. Pergi ke dokter. Pingin mendapatkan penghasilan, kita bekerja. Kita pelajari bagaimana cara bekerjanya dan kita pun bekerja. Maka kita usaha. Tapi jamaah sekalian, jangan sekali-kali kita bergantung kepada usaha kita. Jangan sekali-kali kita bergantung kepada obat kita, dokter kita, kepintaran kita, usaha kita, dan lain-lain. Bergantunglah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man ta'allaka syai'an wukila ilaih. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita, barang siapa bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan kepadanya. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Itu hukuman. Karena Allah benci. Karena Allah tidak suka orang bergantung kepada selainnya. Sehingga Allah akan memberikan hukuman kepadanya. Dan inilah jemaah sekalian, perbedaan antara Allah dengan makhluk. Makhluk seringkali kalau kita menggantungkan diri kita kepada orang, dia jadinya nggak senang kepada kita. Apalagi kita minta-minta kepadanya. Makin sering kita minta, dia makin benci kepada kita. Tapi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita bergantung kepadanya, dia malah akan mencintai kita, semakin cinta kepada kita. Kita semakin banyak memohon kepadanya, dia semakin cinta kepada kita. Dia tidak pernah bosan memberi. Dia akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang bertawakal dan memohon hanya kepadanya. Ini sudah janji Allah. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Bahwasanya ayat ini menjelaskan sebab untuk meraih pertolongan Allah adalah dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagian dari tawakal. Itu juga bagian dari tawakal. Seperti sudah kita sebutkan tadi, tawakal itu harus dengan usaha. Dan sebesar-besarnya usaha adalah bertakwa. Dan bertakwa itu hakikatnya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, dalam Al-Anfal ayat ke-64, Wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong. Dan kepada orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Maka orang beriman yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum. hatta ya'ti Allahu bi amri akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap berpegang teguh dengan ajaranku yang tetap mengikuti sunnahku maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membahayakan mereka. Orang yang memusuhi mereka, menyelisihi mereka, mencela mereka, sampai datang ketetapan Allah dan mereka terus mendapatkan pertolongan. Apa yang dimaksud ketetapan Allah jemaah sekalian? Sampai datang angin segar yang bertiup dari arah Yaman, kemudian akan mematikan seluruh orang-orang yang beriman di muka bumi ini. Maka kata Nabi SAW, sampai datang hari itu, akan senantiasa ada umatku yang terus mendapatkan pertolongan Allah. Oleh karena itu mereka disebut At-Ta'ifatul Mansurah. Golongan yang selalu ditolong. Siapa mereka itu jemaah sekalian? Yang tetap berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah saw. Allah berfirman, "Wahai Nabi, Cukup bagimu Allah sebagai penolong dan kepada siapa saja yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita beriman dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah sebab hamba mendapatkan pertolongan. Oleh karenanya jemaah sekalian, sebaliknya juga bahwa kemaksiatan dan penyelisihan kepada syariat Allah, syariat Rasulullah SAW, itulah sebab kehinaan kita. Itulah sebab kehancuran kita, kekalahan kita. Dahulu di perang Uhud, hanya karena satu penyelisihan, hanya karena satu pelanggaran kepada Rasulullah SAW, kepada perintah beliau, kaum muslimin dipukul oleh orang-orang musyrik dengan satu pukulan keras. Begitu pula di perang Hunain. Walaupun di perang Uhud juga tidak bisa disebut kalah, namun tidak juga menang. Dan kaum muslimin menderita kerugian yang cukup besar. Wafat sejumlah sahabat yang terbaik termasuk paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Begitu pula di perang Hunain. Di awal pertempuran kaum muslimin menderita kekalahan. Walaupun hasil akhir pertempuran kaum muslimin bisa menang. Tapi jamaah sekalian, di awal pertempuran kaum muslimin kocar-kacir. Padahal jumlah kaum muslimin ketika itu kurang lebih 12.000 pasukan. Melawan 3 atau 4.000 pasukan orang kafir. Jadi orang kafirnya tiga kali atau bahkan empat kali lebih kecil dibandingkan kaum muslimin. Tapi di awal pertempuran, mereka menghantam kaum muslimin sampai kaum muslimin kocar kacir, tidak tersisa di medan tempur kecuali tidak lebih dari 100 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus bertahan. Tidak lebih dari 100 orang melawan 3 atau 4 ribu pasukan musuh. Tapi kemudian para sahabat ketika itu bertobat menyadari kesalahannya, lalu mereka kembali ke medan tempur dan akhirnya kemenangan milik kaum muslimin. Tapi apa pelajaran yang bisa kita petik jemaah sekalian? Apa sebab mereka di awal pertempuran bisa dikalahkan? Allah mengingatkan kita. Id a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'an. Tatkala kalian takjub, kalian kagum, kalian merasa ujub dengan banyaknya pasukan kalian, banyaknya jumlah kalian. Ternyata kata Allah, itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, jangan pernah kita merasa takjub, merasa hebat, dan bergantung kepada banyaknya jumlah kita. Kemampuan kita mengumpulkan masa yang begitu besar, ataupun hebatnya persenjataan kita, dan kecanggihannya. Jangan pernah seperti itu jemaah sekalian. Selalu bergantung kepada Allah selalu bersandar kepada Allah dan Allah menolong kita karena kita selalu tunduk kepada syariatnya dan mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebab mendapatkan pertolongan. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat-ayat yang mulia ini. Jemaah sekalian, kita masuk bagian akhir bab ini penjelasan tentang sebuah doa dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Kala beliau berkata, Hasbunallah wa ni'mal Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baiknya tempat kami bertawakal. Kata beliau, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Ini adalah doa yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilempar ke dalam api. Maka inilah doa yang kita baca ketika menghadapi kondisi-kondisi genting. Ketika berhadapan dengan orang zolim, ketika berhadapan dengan bahaya. Berdoa kepada Allah. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab inilah yang dibaca Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika dilempar ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu. Demikian pula doa ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Ketika orang-orang musyrik berkata kepada beliau dan berkata juga kepada para sahabat. Apa kata mereka? Sebuah kalimat ancaman. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia, maksudnya orang-orang musyrik gabungan. Mereka bersatu untuk menghancurkan kalian, memerangi kalian, maka takutlah kepada mereka. Jadi diancam bahwa orang-orang musyrik sudah bersatu semuanya. Semua kekuatan orang-orang kafir sudah bersatu untuk menyerang orang-orang yang beriman. Maka mereka ditakut-takuti, diancam. Tetapi jemaah sekalian, apa yang terjadi? Fazadahum imanan ancaman itu hanya menambah keimanan kepada Nabi dan para sahabat. Waqalu dan mereka berdoa kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baiknya tempat kami bertawakal. Jadi ini juga diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sehingga mereka pun mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Maka jemaah sekalian, di samping kita bergantung kepada Allah, kita pun berdoa kepadanya. Dengan doa yang mengandung penegasan. Hasbunallah. Dialah Allah yang maha mampu menolong kita. Wa ni'mal wakil. Maka hanya kepadanya lah kita bertawakal. Hanya kepadanya kita bergantung. Jadi jangan lupa baca doa ini. Ada sebagian orang membaca lanjutannya wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi saya cari-cari riwayat lanjutannya belum ketemu. Ya. Barangkali ada yang tahu hadisnya sahih atau tidak. Saya cari-cari belum ketemu. Ya. Kalau ayat ini hanya sampai wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa yang kita baca ketika menghadapi kondisi-kondisi genting. Iya. Dan yakin Allah Jalla wa Ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama salaf dahulu berkata, "Man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah." Barang siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Sebab kalau Allah sudah menolongnya, siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Siapa yang bisa menimpakan mudarat kepadanya? Kalau Allah yang melindunginya. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, kalau Allah yang ingin menimpakan kemudaratan kepadanya, siapa yang bisa melindunginya? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wa'lam annal ummata law ala an yanfa'uka bi lam yanfa'uka illa bi qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, yakinilah seandainya makhluk seluruhnya bersatu, manusianya, jinnya, semuanya bersatu untuk memberi satu kemanfaatan kepadamu, mereka nggak bisa berikan kecuali dengan satu kemanfaatan yang sudah Allah takdirkan untukmu. Kalau Allah nggak takdirkan, walaupun mereka bersatu, mereka tidak bisa berikan. Walau ijtama'u ala an yanfa'uka ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak sanggup melakukannya kecuali dengan satu bahaya yang telah Allah takdirkan atasmu. Inilah jemaah sekalian yang selalu kita ingat. Semua terjadi di alam ini dengan izin Allah. Apa yang perlu kita takutkan? Yang perlu kita takutkan hanya satu, dosa-dosa kita. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah timpakan azabnya kepada kita. Itu yang perlu kita khawatirkan. Ya. Dan kisah terakhir ini juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Nasai. Jemaah sekalian, satu pelajaran lagi yang bisa kita petik dari ayat ini. Bahwasannya, satu perbuatan yang buruk bisa saja hasilnya baik. Ini ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 173 tentang kisah orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW dan para sahabat, Inna nasa jama'u Sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, semuanya sudah bersatu untuk memerangi kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Hati-hati kalian. Jadi mereka berbuat buruk. Mereka melakukan kejelekan. Bahkan sangat jelek. Mengancam. Menakut-nakuti. Memerangi. Makhluk yang paling Allah cintai Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tapi jemaah sekalian, perbuatan jelek mereka hasilnya apa? Hasilnya baik. Hasilnya bagus. Apa hasilnya? Perhatikan lanjutan ayat. Fazadahum imanan. Maka perbuatan jelek mereka itu hanya menambah keimanan. Nabi dan para sahabat. Maka dari itu, para ulama menjelaskan, di sini ada satu pelajaran penting bisa saja perbuatan buruk itu hasilnya baik. Sehingga hasil yang baik itu bukan sebuah pembenaran terhadap perbuatan yang buruk. Bisa saja orang berdakwah dengan cara yang salah, tapi hasilnya orang dapat hidayah. Enggak bisa kita kemudian membenarkan cara berdakwah yang salah tersebut. Jadi jemaah sekalian, ini kaidah penting yang dituntut dari kita mengikuti petunjuk-petunjuk syariat. Bukan keberhasilan. Keberhasilan di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki, dengan sebab keburukan pun muncul satu kebaikan. Dengan sebab adanya keburukan, muncul satu kebaikan. Maka dari itu, ayat ini juga mengingatkan kita, bisa jadi sesuatu yang kita anggap jelek, malah ternyata itu adalah kebaikan bagi kita. Ini jelek. Ternyata di balik itu ada kebaikan besar. Kaum muslimin tersudut, tertindas, dikepung. Ternyata di balik musibah, di balik bahaya besar itu ada kebaikan besar. Apa itu? Bertambahnya keimanan mereka Begitulah kita dalam hidup jamaah sekalian. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang melimpah. Jadi jamaah sekalian, apabila kita ditimpa satu musibah, pandanglah dari sisi positifnya, mungkin bisa jadi Allah Jalla wa'ala di balik itu menyiapkan kebaikan yang lebih besar untuk kita. Ini di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Ya. Kemudian jemaah sekalian, terakhir sekali. Tadi yang terakhir, sekarang terakhir sekali. Ya. Peringatan. Apabila telah kita pahami, tawakal itu merupakan ibadah, maka bergantung hati kepada selain Allah bertawakal kepada selain Allah itu adalah syirik. Itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Contohnya, orang-orang yang hatinya bergantung kepada para wali yang sudah wafat ataupun kepada para nabi ataupun kepada para malaikat. Maka ini adalah syirik. Demikian pula orang-orang yang bergantung kepada makhluk di dalam perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah ini mirip dengan berdoa atau meminta. Barang siapa minta sesuatu kepada makhluk yang hanya mampu dikabulkan atau dilakukan oleh Allah, maka itu adalah permintaan yang syirik. Begitu pula dalam bertawakal. Barang siapa bertawakal kepada selain Allah supaya dapat anak misalkan. Siapa yang bisa memberikan anak? Hanya Allah. Apalagi dia bertawakal bergantung hatinya kepada para dukun. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, orang yang hatinya bergantung kepada jimat-jimat. Atau kepada hari-hari yang dia anggap baik dan hari buruk. Hari buruk dia takut, hari baik dia bergantung kepadanya. Maka itu juga termasuk syirik. Ya. Dan juga orang yang hatinya yakin. Allah yang menakdirkan, tapi hatinya bergantung kepada sebab, maka itu syirik kecil. Contohnya, dia yakin Allah yang menyembuhkan, tapi hatinya bergantung kepada obat dan dokternya. Maka jemaah sekalian, hati-hatilah jangan sampai kita terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan apabila dalam perkara duniawi kita bergantung kepada Allah, maka seharusnya lebih-lebih lagi dalam perkara akhirat gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Dialah yang maha mampu menyelamatkan kita dari kesesatan dan azab neraka. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu terkait dengan usaha, Pak. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita juga untuk berusaha. Kalau sudah jelas ada bahaya dan kita masuk padahal kita tahu nggak bisa menghindari, berarti kita nggak berusaha. Berarti kurang bagus usaha kita. Makanya ketika pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memasuki satu kota, apa namanya para sahabat yang diutus untuk mengintai kota itu mengabarkan kepada beliau. Di sana sedang terjadi wabah. Sedang terjadi wabah. ya Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat. Sebagian mengatakan, kita masuk saja. Tawakal kepada Allah beriman kepada takdirnya. Sebagian mengatakan tidak. Nggak boleh kita masuk. Akhirnya keputusan Umar, kita jangan masuk. Ini juga bagian dari tawakal. Ini juga bagian dari beriman kepada takdir Allah, kata Umar. Ternyata jamaah sekalian, datang sahabat Abdurrahman bin Auf. Tadinya tidak ikut musyawarah. Beliau mengabarkan, bahwa beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kalau kalian mendengarkan wabah penyakit taun di satu negeri, jangan datang ke situ. Tapi kalau kalian ada di dalamnya, jangan keluar dari situ." Jadi keputusan Umar sesuai dengan hadis tersebut. Beliau tidak masuk ke negeri itu. Nabi SAW ternyata sudah berpesan begitu. Ya. Jadi mencegah sebelum terjadi bahaya itu bagian dari usaha sama sekali tidak menafikan tawakal. Tidak merusak tawakal. Yang penting kita tidak bergantung pada usaha kita, hati selalu bergantung kepada Allah. Iya. Tidak masalah, Pak. Wallahu alam. Ada yang lain silakan. Pertama jemaah sekalian, hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Katanya ada sebuah lafaz berbunyi at-takabbur. 'Alal mutakabbir sadaqah. Sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Maka beliau menjawab, pertama itu bukan hadis. Kalau ada yang mengatakan itu hadis, itu termasuk dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengingatkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Kalau dia mengatakan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hanya saja memang diriwayatkan dari sebagian ulama mengucapkan seperti itu. Walaupun riwayat-riwayat tersebut juga masih perlu diteliti lagi, benar atau tidak. Ya. Benar atau tidak riwayat-riwayat tersebut perlu diteliti lagi. Jadi paling tinggi itu ucapan manusia, ucapan ulama, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya benar itu ucapan ulama, maka kita harus bawa kepada makna yang benar. Karena namanya sombong ini jelas maknanya tidak benar. Tetapi kalau betul itu ucapan ulama, kita harus bawa kepada makna yang benar bahwa yang dimaksudkan mereka bukan sombong beneran. Bukan sombong beneran. Karena kalau sombong beneran itu itu bahaya besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah Man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin tidak akan masuk surga. Orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Ini enggak main-main ancamannya. enggak main-main ancamannya. Kalau kita bawa kepada makna sombong yang dimaksudkan dalam hadis ini. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah orang yang pingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus, itukah orang sombong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Jadi Allah suka kalau kita pakai yang bagus-bagus. Selama kita mampu dan tidak berlebih-lebihan. Iya. Kemudian beliau bersabda, "Al-kibru batrul haq wagam tunas nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menganggap kecil orang lain, menganggap kita lebih hebat darinya. Inilah jemaah sekalian kesombongan. Kalau dibawa kepada kesombongan dengan makna ini, maka tentunya itu tercelah. Kata Syekh Nuthaimin rahimahullah, itu semuanya tercelah dalam bentuk apapun. Walaupun kepada orang yang sombong. Walaupun kepada orang yang sombong, tidak patut kita menyombongkan diri kepada di atasnya. Kenapa? Nabi SAW melarang. Dan Nabi tidak memberikan pengecualian-pengecualian. Kalau dia sombong, kalian boleh sombong kepadanya. Tidak. Nabi SAW hanya mengatakan kalimat umum. Sombong itu terlarang. Dan yang lebih berbahaya lagi jamaah sekalian, at-takabbur, sombong, itu sifat Allah. Itu sifat Allah. Dan bagi Allah itu kebaikan tapi bagi manusia itu adalah keburukan. Iya. Namun kalau kita bawa kepada makna yang benar bisa saja. Mungkin maksudnya sombong di situ adalah sekedar peringatan keras kepadanya. Karena kadang-kadang orang dia nggak mempan dinasehati baik-baik. Walaupun menasehati itu pada asalnya harus dengan baik-baik, harus dengan lemah lembut. Itu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kadang-kadang dalam kondisi tertentu ada orang-orang yang nggak bermanfaat. Kalau di apa namanya lemah lembutkan dia malah tambah parah. Jadi mungkin kalau dibawa kepada makna itu bisa saja benar. Kita peringatan keras kepada orang yang menyimpang, orang yang sesat supaya umat tidak terjerumus pada kesesatannya dan supaya dia bertobat. Tapi kalau membuat dia semakin menjauh dari agama, maka itu juga tidak boleh. Berarti mudaratnya lebih besar. Iya. Jadi jemaah sekalian seperti itu. Kalau dibawa kepada makna sombong yang hakiki, sombong yang sebenarnya, maka itu tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, kecuali kita tafsirkan kepada makna yang ya, istilahnya makna kiasan, bukan makna hakiki, makna kiasan. Ya, wallahu alam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci utamanya pada keimanan, Pak. Kalau kurang tawakal kita, menunjukkan lemahnya iman kita. Maka solusinya tentunya adalah bagaimana kita menguatkan keimanan. Iya. Ini kuncinya, menguatkan keimanan. Bahkan semua perbuatan dosa sumbernya adalah do'ful iman, lemahnya keimanan. Atau bahkan tidak ada iman sama sekali. Maka dari itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Kenapa? Karena dia yang paling beriman kepada Allah. Kenapa beliau yang paling beriman kepada Allah jemaah sekalian? Karena beliau yang paling mengenal Allah. Yang paling mengetahui tentang keagungan dan kebesarannya. Itu yang harus kita gali. Itu yang harus kita pelajari. Mempelajari tentang Allah tentang keagungan dan kebesarannya, tentang kekuasaannya yang agung dan kesempurnaan kuasanya. Kita pelajari melalui apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Itulah hikmahnya jemaah sekalian. Allah mengabarkan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah nama-namanya yang sangat banyak dan sifat-sifatnya yang sangat banyak. Untuk kita pelajari. Karena apabila kita mempelajarinya, keimanan kita akan semakin kokoh keimanan kita akan semakin kuat. Begitu pula mempelajari hukum-hukum syariatnya maupun ganjaran-ganjarannya di dunia maupun di akhirat. Ini semuanya akan menguatkan keimanan kita. Dan juga termasuk yang sangat memberikan pengaruh pada keimanan membaca kisah-kisah orang yang beriman. Kisah-kisahnya para nabi dan rasul atau sebaliknya kisah-kisah para penentang dan bagaimana akibat mereka. Makanya dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali kisah. Sampai sebagian ulama mengatakan sepertiga Al-Quran adalah kisah. Supaya apa? Kita membacanya dan bisa memberikan pengaruh kepada jiwa kita. Ini membantu, sangat membantu. Ya. Kemudian tentunya berdoa kepada Allah. Bermohon kepada Allah. Karena itu amalan. Tawakal itu amalan. Dan tidak ada yang bisa memampukan kita beramal kecuali Allah. Maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon keimanan. Memohon tawakal kepadanya. Di antaranya dengan doa ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya. Kemudian bergaulah, bertemanlah dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertawakal kepada Allah jangan terlalu banyak bergaul, jangan pula berteman akrab dengan para pencinta dunia, orang-orang yang lupa dengan akhirat, yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.